sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-13 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Lanti sebagai Rinjani, Ana Sambayon sebagai Lastri, dibantu oleh Novi dan Nike. Pembawa cerita, Neni Sumardi, selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan, putra dari Nyai Kembang Hitam, atau yang lebih kita kenal dengan nama Anting Wulan, telah tumbuh semakin besar. Usianya kini sudah 13 tahun. Bocah yang hidup terpisah dari ibunya kini tidak dapat lagi menahan rasa rindunya. Dan pada saat itu, mulailah ia teringat kembali tentang segala hal, tentang keburukan-keburukan dari Lastri yang telah mengambilnya secara diam-diam, yang telah melarikannya dari tangan ibunya. Bibi Lastri telah melarikan aku. Aku masih mengingat semua itu. Ya, aku masih juga mengingat ketika Bibi Lastri melarikan murid-murid ibuku. Saat itu, Bibi Lastri yang tengah murka berubah bentuknya bagaikan iblis yang sangat menyeramkan. Seluruh tubuhnya bersisik bagaikan ular. Aku, aku harus tinggalkan tempat ini segera. Aku harus mencari ibuku. Perlahan-lahan, Kayan melangkahkan kakinya menuju pintu pondok. Tetapi setelah berada di muka pintu, ia tertegun di atas tangga pondok itu. Pandangannya ditebarkan ke segala arah. Dilihatnya belasan wanita-wanita muda yang dahulu merupakan murid-murid ibunya tengah berdiri mengawasinya. Ada apa ini? Kenapa aku seperti dijadikan tawanan? Oh, setan! Pastilah ini adalah ulah dari bibirin jani. Baiklah, aku akan lihat apa yang akan mereka lakukan padaku. Tanpa ragu lagi, Kayan segera melangkahkan kakinya meninggalkan Pondok Lastri yang merupakan pimpinan mereka akan tetapi tiba-tiba saja beberapa di antara wanita-wanita itu bergerak dan menghalangi jalannya. Maaf, engkau tidak boleh meninggalkan pondok ini, Kayan. Engkau harus tetap tinggal di pondok itu sampai Mbak Yulastri kembali. Ya, engkau harus menerima hukuman karena telah bertindak tidak terpuji pada ular-ular di hutan ini. Ah, ini, ini sebenarnya ada apa? Kenapa bibi semua bersikap begitu aneh pada ular-ular? Dan justru kepadaku, yang adalah putra dari Nyai Kembang Hitam junjungannya, dan juga guru kalian, kalian bersikap seperti ini. Jangan kau sebut lagi nama lain di tempat ini selain Mbak Yulastri. Satu-satunya guru dan junjungan kami adalah beliau. Kurang ajar. Manusia-manusia tidak tahu membalas budi. Hati-hati dengan mulutmu, Kayan. Kakak Rinjani telah memberi perintah pada kami untuk mengawasimu dan juga memberikan kewenangan pada kami untuk menghajarmu jika kau berlaku kurang sopan. Kurang ajar. Rasakan ini. Kurang ajar. Teman-teman, ayo kita ringkus anak nakal ini bersama-sama. Yep. Ternyata murid dari Lastri mengepung menyerang Kayan dengan pukulan-pukulan hebat untuk melumpuhkannya. Hal mana membuat Kayan menjadi kelabakan hingga akhirnya bocah itu berhasil diringkusnya setelah beberapa pukulan meneranya. Kalian telah memperlakukan aku dengan semena-mena. Awas, nanti jika Bayu Lastri kembali, aku akan mengadukannya. <laughs> memakannya. <laughs> Benarkah demikian? Apa sesungguhnya yang telah terjadi? Mengapa jadi seperti ini sikap mereka semua? Heh, ada apa ribut-ribut di sini? Oh, kakak Dijani. Kebetulan, ini, bocah ini menyerang kami. Jadi terpaksa kami meringkusnya sambil menghadiahkan hajaran-hajaran tentu saja. Iya, tindakan kalian itu tidak salah. Hmm, kau kembali bertindak ugal-ugalan, Kayang. Apa sebenarnya keinginanmu? Hmm. Ayo bicara. Mengapa tiba-tiba sikapmu jadi aneh dan brutal seperti ini? Hmm. Dia semakin menjadi tidak tahu adat kakak Rinjani. Sebaiknya kita masukkan saja dia ke dalam kamar tahanan. Tidak perlu. Biarlah nanti Mbak Yulastri yang menghukumnya. Sekarang, sebaiknya kalian masukkan saja ia ke dalam kamarnya. Biar nanti dia mendapat hukuman dari Mbak Yulastri. Baik, mari kita gotong tubuh bocah nakal ini. Kayan Manggala yang telah dilumpuhkan kekuatannya digotong ke dalam kamarnya. Bocah itu tiba-tiba saja telah dilanda oleh ketidakmengertian atas sikap orang-orang di sekitarnya. Di dalam biliknya sendiri, tiba-tiba saja bocah itu merasakan keasingan yang aneh. Ia merasakan dirinya tiba-tiba terpisah dari suasana yang telah digeluti selama enam tahun. Kayan merenung dan terus merenung. Kedatangan Nyelingkung yang mengantarkan makanan tidak lagi diperhatikan. Ia merenung terus sampai hari jauh malam. Sementara itu di luar pondokan utama. Oh, Mbak Yu sudah kembali. Ya. Bagaimana keadaan kalian di sini? Apakah baik-baik saja? Iya. Semuanya baik-baik saja, Mbak Yu. Hmm, hanya... Hanya apa? Hmm, Kayan, Mbak Yu. Kayan? Ada apa dengan anak itu? Dia telah bertindak di luar batas kewajaran. Hmm, dia membunuh seekor ular dan kemudian hendak membunuh puluhan lainnya. Tetapi berhasil hamba cegah. Hmm, kurang ajar. Lalu apa kau sudah memberikan pelajaran padanya? Sudah, Mbak Yu. Tetapi karena kekerasan kepalanya, saya terpaksa melumpuhkannya. Dan Kini ia berada di biliknya. Hmm. Dia hendak mengadukan semua itu pada Mbak Yu. Dan dia merasakan keganjilan atas sikap yang saya lakukan. Yang lebih menyayangi ular daripada dirinya, Nyai. Hmm. Lalu kau ceritakan mengapa engkau bersikap demikian? Sama sekali tidak, Mbak Yu. Saya hanya mengatakan itu semua adalah perintah Mbak Yu. Bagus, bagus. Tetapi sebaiknya kalian juga membatasi sikap keras kalian padanya. Karena walaupun bagaimana, bocah itu akan tetap kita perlukan. Hm. Aku akan membentuk sikapnya. Aku akan menjadikan bocah itu sebuah malapetaka bagi tanah Pasundan. Dialah yang akan aku jadikan ujung tombak dari gerakan kita. Hmm. Tetapi, sampai kapankah itu akan dapat terlaksana, Mbak Yu? Rasanya bosan sekali kita bersembunyi di tempat yang sunyi seperti ini. Datang ke keramaian satu purnama sekali. Dan itu pun harus dengan bersembunyi-sembunyi pula. <laughs> Jangan khawatirin Jani. Hei, peri ular merah. Jangan khawatir. Rasanya tidak akan sampai purnama depan kita akan melakukan gerakan besar. Kita akan menikmati pesta-pesta di setiap sudut tanah Pasundan. Hmm? <laughs> Kembalilah ke tempatmu. Hari sudah jauh malam. Aku akan beristirahat. Baik, Mbak Yu. akan melihat keadaan anak itu dahulu. Sudah tidurkah dia? Kayan? Kayan, kau sudah tidur? Hmm? <laughs> Belum tidur rupanya kau. Apa yang terjadi siang tadi? Kau bertengkar dengan bibi-bibimu? Dengan murid-muridku? Oh iya, kau berada dalam keadaan tertotok. Biar bibi sembuhkan dulu, ya? Istirahatlah jika memang kau ingin beristirahat. Bibi juga akan beristirahat. Ah, Bibi? Hmm? Ada apa? Boleh saya bertanya pada Bibi? Boleh. Apa itu? Beberapa tahun yang lalu, Bibi mengatakan bahwa ibu saya telah tewas. Benarkah itu semua? <laughs> Kenapa itu kau tanyakan? Hmm? Apakah engkau sudah tidak percaya lagi pada Bibi? Tidak, Bi. Uh, entah mengapa, akhir-akhir ini saya sering bermimpi bertemu dengan ibu saya. Sudah, tidurlah. Tidak ada gunanya engkau memikirkan hal-hal yang tidak ada artinya. Ya, Bibi juga akan beristirahat. yang tiba-tiba lembut justru sangat mencurigakan. Kenapa ia tidak memarahi aku? Dan, ya, tidak mungkin bibirin Jani dan murid-murid Bibi Lastri lainnya berani bersikap keras padaku jika tanpa si izin Bibi Lastri. Tapi, sekarang Bibi Lastri justru bersikap lembut, tidak memarahi aku. Juga tidak menegurku untuk masalah ular-ular itu. Aku tidak akan menanyakan hal itu. Tetapi, aku akan mencoba menyelidikinya, memperhatikan segala masalah yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu, aku harus merubah sikapku. Aku akan bersikap sebagaimana semula. Aku akan menyelidiki tempat latihan khusus yang tidak boleh kumasuki sejak enam tahun yang lalu. Dan aku juga akan menyelidiki kepergian mereka yang secara bergantian meninggalkan hutan ini. luar pondokku, di halaman utama, murid-murid Bibi Lastri sudah mulai berlatih. Ah, aku akan melaksanakan rencanaku. Aku akan menyelidiki pondok di pinggiran padepokan ini. Ah. Aku akan menyusuri samping pondok ini. Mudah-mudahan Bibi Lastri tidak melihatku. tidak berlatih? Saya hendak mandi sebentar, Bi. Cepatlah, aku menunggumu di sini. Baik, Bi. Tetapi dengan langkah pasti, Kayan melangkahkan kakinya menuju pondok yang selama ini tidak pernah didekati. Bagaikan seekor kelinci, Kayan mengendap dari satu semak ke semak lainnya sampai akhirnya ia tiba di samping pondok itu. Dari anyaman bambu yang rusak itu, aku akan dapat mengintip ke dalam. Kayan tersentak, dadanya berdegup cepat, kakinya gemetar, akan tetapi matanya tetap diarahkan ke dalam bilik. Bocah kecil itu seakan-akan tidak mempercayai pandangan matanya. Di dalam bilik itu duduk bersila lima sosok tubuh yang telah dikenalnya, yaitu murid-murid dari Lastri. Akan tetapi hal yang membuat jantungnya berdetak cepat adalah wanita-wanita itu bersila dalam keadaan telanjang dan seluruh tubuh mereka telah dipenuhi oleh sisik-sisik yang tebal. Wajah manis yang dikenalnya dahulu kini telah mengeras tanpa emosi. Wajah-wajah mereka nampak begitu menyeramkan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.